Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan berikan kepada hambamu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu aku ini orang asing di dunia janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanMu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Sebab engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku teguh dengan keadilanmu. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firmanmu janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. cintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku. Tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian Masmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu inilah yang kuperoleh bahwa aku memegang titah-titahmu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tali-tali orang fasik membelit aku. Tetapi Tauratmu tidak aku lupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu ya Tuhan, sesuai dengan firmanmu ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik serahkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku, dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firmanmu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku, supaya aku hidup sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firmanmu habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. lupakan. Berapa lagi hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Segala perintahmu dapat dipercaya mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. untuk selama-lamanya ya Tuhan. Firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukummu, semuanya itu ada sekarang sebab segala sesuatu melayani engkau. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, kau aku telah binasa dalam sengsara. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu, kau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titahmu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu terhadap segala kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada FirmanMu. Aku tidak menyimpang dari hukum hukum sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya sebab semuanya itu kekirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati, ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada FirmanMu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan mengkap megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firmanmu. Janjimu sangat teruji, dan hambamu mencintainya. Aku ini kecil dan hina tetapi titah-titahmu tidak aku lupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firmanmu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukummu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Tauratmu. Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Rahmatmu berlimpah ya Tuhan hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janjimu Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firmanmu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firmanmu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak carahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan dan aku melakukan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu biarlah teriaku sampai ke hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firmanmu. Biarkanlah permohonanku datang ke hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji engkau. Dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan.